بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرجوع وصلاح الجسد والروح وتوبة وحدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحي بداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه قال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى ودام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم باب النميمة باب نميمة adu domba ya istilahnya قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء binami binami Allah berfirman jangan kamu ikuti tukang sumpah jadi orang yang banyak sumpah itu jangan di ditaatin ya jangan kita toat media berarti ini orang bahaya orang yang tukang sumpah bentar-bentar oh. Allah Allah sumpah ya jangan di Tokpo ati yang udah begitu. <laughs> Mahinin hamal. Hina. Ya kalau bahasa kita hina dina ya. Udah dua kalimat tuh. Hina dina. Kelakuannya buruk. Gitu. Masyaim binamim. Yang selalu berbuat namimah. Kalau jalan ke sono kemari pengennya namimah jelekin datengin kepada B jelekin si A datengin si A jelekin si B itu namanya namimah iya ngadu supaya orang jadi musuhan supaya orang yang tadinya akrab jadi uh, jadi renggang nah ini namimah ya أخرج الشيخان عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام Syaikhul mengatakan daripada Hudzaifah beliau berkata Rasulullah SAW bersabda tidak akan masuk surga orang yang namimah orang yang selalu mengadu berusaha memutuskan antara dua orang ya, memutuskan hubungan, memisahkan antara dua orang. Kalau dua orang aja udah bahaya, apalagi ini yang dia mau adu sekampung, ayo ribut, nah itu ya nggak masuk surga. Provokator. والطبراني ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه Zobroni mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, bukanlah termasuk golonganku orang yang hasad, orang yang namimah bukan golongan aku juga. Begitu juga dukun, ya, yang percaya kepada perdukunan. Wala anaminu, saya bukan termasuk kelompok dia juga. Jadi orang itu bukan kelompok saya, saya pun bukan kelompok dia. Jadi di kelompok siapa itu? Nabi nggak mau. Ya, orang-orang yang hasad, orang-orang yang nabi mah itu jadi golongan Nabi. Hasad pongkolnya, kejahatan yang dilakukan oleh Qabil membunuh. Kalau sombong, pongkolnya kejahatan yang dilakukan oleh iblis sehingga dia ingkar kepada perintah Allah. Dua-duanya kafir. Iblis kafir, laknat Kobil pun anak Nabi Adam. Ya. juga lantaran hasad. Jadi hasad ini bahaya. Kalau orang punya sifat hasad, hasilnya gak ada, yang ada kerugian buat dia. Tidur gak bisa, badan ngeres, you iya know bisa-bisa jadi sakit di malam masa tidur mikirin nikmat Allah buat orang lain apa kok oh, kayak gini dia dukun tampang ini wow, wow, wow. meriang sakit jawab nama mut mati kalau nggak belum tobat matinya gimana tuh orang lain yang kedua amalnya sia-sia karena orang yang hasad itu amalnya dimakan oleh hasadnya tidak dapat pahala. Ya, sebagaimana api bakar kayu iya. bakar. Itu kobil jadi kafir lantaran hasad. Dia ngebunuh adiknya itu Habil. Ya. Ulama mengatakan ikhtilat jarak antara kobil dengan Habil lahirnya ada mengatakan 100 tahun. Habis kobil lahir Habil 100 tahun jaraknya. Jadi bukan berdekatan jelas. Jadi Nabi Adam umurnya aja ya ribuan. Nabi Nuh aja umurnya 900. Iya. Kemari aja 90 udah hebat. 90 cepet. Ya. Ntar tahun 3000 umur 60 aja udah hebat. Tahun 10.000 hmm. umur 40 udah top. Makin ke sana umur makin pendek ya. Ntar umur sehari mati aja. Orang dulu seribu, ya, enam ratus, lima ratus, turun tiga ratus. Ya sekarang udah kisarnya cepet deh di bawah dua ratus. Hah? Cepet. Hmm. Cepet gocap. Iya. Murid kalau sayang mengguru, umurnya kasih guru apa-apa. Murid sayang mengguru, umurnya kasih guru setahun, setahun lumayan. Kalau yang hadir 200, ya, 200 tahun nanti dapat umur. Ustaz, umurannya setahun buat Ustaz, Fatihah, Tehar Jadi atum aturan meninggal umur 80 jadi 79 karena dikasihannya setahun. Boleh nggak gitu? Boleh. Hah? Sehat yang penting. Gak bisa membunuh Habil karena belum pernah ngebunuh baru. Iblis datang ajarin bawa burung. ya taruh burung diletakin dikemplang pakai apa batu kucuk eh bunuh gini <laughs> cari bunuh ini palanya gebuk pakai batu mati burung oh begitu udah diajarin pipis ada yang lagi tidur dikeprok pakai batu mati ya diabadikan oleh Allah tuh Dua, udah kita baca وَتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Kan korbannya. Kenapa hasad? Karena yang kelimah cantik adanya Gobil, dikawinin sama Habil. Habil adanya jelek, Amburadul mukanya. Dikawin namanya Kobil. Wah, dari situ udah mulai ngiri. Ntar anak lu cakep-cakep, belum kawin sama adek. Gue cakep. Gue dapet ancur sama adek lo. Di situ udah benih iri, hasad udah ada. Ya. Ntar keturunan lu ganteng-ganteng, cantik-cantik, lo sombong deh gue ini. Gue keturunan gue habis deh. Ya. Jelek. Ditambah lagi korbannya ditolak oleh Allah puncaknya itu nah hasad jadi kubur akhirnya membunuh ya. dialah awal manusia yang membunuh maka karena dia dia awal orang yang membunuh jadi dosanya kesawaban terus ya jadi orang kalau jadi pelopor kejahatan jadi ikutan orang maka dosanya terus karena dia yang nyontohin ya ngajarin Nabi mengatakan La yuqtalu nafsun zulman illa wa ala qabilin. Kiflun min damiha. Liannahu awalu man sannal qatla. Kata Nabi SAW, tiadalah satu jiwa terbunuh dengan cara zalim. Orang nggak salah apa-apa dibunuh, kecuali kisos lain eh, ya, jalan hukum. Ya. Atau bela diri, mempertahankan nyawa, mempertahankan harta, yang mau ngerampok terbunuh media itu namanya nggak apa-apa, bela diri. Bela diri nggak niat bunuh. Ini gara-gara gopek bunuh saudara. Ya, gopek miliar. Ya 500 miliar berebutan warisan bunuh saudara. Ya kan? Zulman namanya itu, Zulman. Kesinggung ngebunuh. Zulman. Nah, itu tiadalah satu jiwa terbunuh secara zalim melainkan Hikobil dapat bagian ya atas dosa orang yang ngebunuh tadi. Kenapa? Dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan. Nyontoin. Makanya kalau nyontoin yang baik, jangan yang buruk. Cara jebol bank. Dulu belum ada udah dengar cara jebol bank tuh. Dengan teknologi canggih. Dia ngajarin. Ya, dia mati. Yang jebol bank makin hebat. Iya, kesalahan dosa. Gitu. Man 'ala al-khair wa man 'ala syar ini. Ya. Di hati kita melakukan satu kejahatan di mana kejahatan itu jadi contoh. Jadi contoh manusia. Bahaya. Akhirnya hasad. Dari hasad timbul ghibah. Dari hasad timbul namimah. Karena orang kalau nggak hasad, dia nggak akan ghibah. Dia nggak bakal namimah. Tapi kalau udah hasad, pasti. Ya. Dia ribah dia. Karena dia mau hancurin orang itu. Dia ghibah. Nah, Akhirnya jadi namimah. Kalau ribah kan ngungkapin kejelekan orang, aib orang. Kalau namimah udah udah ngungkapin berusaha supaya orang itu marah sama orang yang dituju, supaya jadi ribut. Itu nanima. Ya, bahasanya sama yang dikeluarkan provokator ini dua-duanya penyakit yang sangat berbahaya yang dianggap sebagai satu hal yang biasa sekarang nah, ya wajar kalau di zaman Rasulullah SAW ada orang riba satu aja baunya ngambrong bau busuk ngambrong hmm, ini ada yang riba kata Rasulullah ini pasti ada yang riba karena bau busuknya tuh hampir dilindungi Nabi dan para sahabat. Dulu, kalau sekarang yang riba banyak, baunya kagak. Kenapa? Udah biasa nyiumnya. Udah biasa nyium, udah kebal hidung. Ya. Orang awam, orang bodoh riba. Ulama riba. Ahli ilmi riba. Orang yang hafal Quran, kadang-kadang riba juga. Ya. Berdua riba, di podium riba, di podium riba jelekin orang. Jadi udah biasa sehingga baunya ada bau busuk cuman kita nggak endus lagi. Udah kebal hidung kita ya. Paham nggak kebal? Tahu pemulung. Mainnya di sampahan, Yang di pelbak. Kadang-kadang tinggalnya di situ, tidurnya di situ. Bau busuk sampah media udah kecium, udah apa? Ya? Udah biasa. Udah kagak bau. Buktinya makan enjoy aja. Ah. coba kita jajarin. Duduk di pentok sebentar, makan coba. itu, Dia udah biasa, hidung itu kebal, nih bau itu. Tapi dia pindah ke los ayam. Tahu nggak los ayam? Ini tukang sampai nih, pindah ke los ayam. Hidungnya lain lagi. Bau ayam beda nih bau yang tapi tukang ayam. Ya, itu kita rasa jatinggara ya. tuh. Ya, saya punya ponakan banyak tukang ayam. ke mampir dong ke rumah. Kalau mau ayam, orang bawain aja. Bukannya kita nggak mau apa? Ayam, kesononya nggak betul. Duduk lima menit aja udah kan. Udah lagi apa apa itu ya. sih, Kalau dia enak aja. Baunya Dia makan hidungnya enak. Kalau kagak nyium bau, dia tawarin, eh makan sih. Udah kenyang, berapa lapar. Wah udah kenyang. Padahal kita yang tegar makan itu, bukan cuma bukan yang udah kenyang. Gimana? Ya? Kopi, ada. Aku aja deh yang ketutup. <laughs> nggak bete, karena nggak biasa. Tapi dia karena biasa. Orang yang buruh-buruh pabrik, toko-toko kimia, ya. Yeah. Karena biasa nyium-nyium kimia tuh yang bau nyengat hidung. Biasa aja. Kita masuk. Oh, akhirnya riba. Bau kusuknya bukan nggak keluar. Keluar sebagaimana zaman Nabi. Cuman kita udah udah biasa nyium, jadi baunya mungkin dulu awal-awalnya deh ya setelah zaman Nabi, tabi'in, tabi'in, tabi'in terus awalnya lebih bah masih ada baunya. Ya. Cuman lama-lama turun turun turun jadi baunya bau kentut. Cuman kayak bau kentut doang. Ada kentut nih. Pak apa? ada ngaku kentut, ada ada gibah. Jadi gibah udah berubah bau kentut. Tapi sekarang hilang juga. Habis. Ya. Karena udah terbiasa. এটা কি বানাইছে akita babu nyanya kubutola kizibaja kuipa utolewa na mima وأحمد خيار أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله وشرار وشرار أمتي المشاؤون بالنميمة المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة Al-Baghun Al-Barra'ul Aibah al anad ya. Dan Anas sebaik-baik umatku yaitu orang yang apabila dilihat jadi ingin Allah. Kalau kita melihat dia ingin Allah. Kenapa? Kesolehannya dia. Toatnya dia. Waraknya dia. Ya. Bersihnya dia daripada berbagai macam kelakuan-kelakuan buruk. Jadi kalau kita melihat dia, semangat ibadah kita muncul. Semangat to'at kita muncul. Ingat Allah. Ya, yang begitu kita bergaul. Ya. Seburuk-buruk manusia, kata Nabi, wa syarairuhum ummati al-masya'una bin namimah. Jalan sono kemari, mampir sono, mampir sini. Ah, kerjaannya cuma namimah aja eh, ngomongin kejelekan orang jelek-jelekin orang supaya orang benci media wah udah al mubarrikuna bainal ahibba yang berusaha memisahkan dua ya orang yang saling cinta Karena saling cinta gara-gara dia itu jadi al barra'u al anan ngaku bersih nggak ada wah, Kayak orang gak punya dosa ya. ya. Itu yang seburuk-buruk manusia. Aneh malah alhamdulillah nih orang yang bersih. Gak punya dosa. Makan aja amin-amin yang haram. Makunya gitu kalau ngomong. Padahal hmm, dia kudelan. Gak boleh ngaku begitu. Ya. Kalau perlu ngaku itu orang yang penuh dosa, berlumuran dengan maksiat, orang yang lemah, itu tawadhu. Kalau ngaku bersih. Nabi bilang itu seburuk umat yang ngaku-ngaku dirinya bersih. Mereka ngaku pinter. Wa Ibn Hibban fi sahihi ala ukhbirukum bi afdal man min darajati siyam wa salah wa sadaqah qalu bala قال إصلاح ذات البيت بيت فإن إفساد ذات بيت ذات البيت هي الحالقة Ibnu Hibban di dalam sahihnya mengatakan hadis Nabi ini. Maukah aku informasikan kepada kalian sepaling abdul derajat yang lebih tinggi daripada derajatnya puasa, sholat, sedekah. Sahabat menjawab, mau ya Rasul, bala. Nabi menjawab, islahu zatil bait. Memperbaiki dua orang yang musuhan. Ya. Ini orang lagi musuhan, kita masuk baik. Bohong boleh di situ. Bohong, bohong untuk mendamaikan orang boleh. Jangan kita kompor-komporin malahan. Dia emang dia nggak benar tuh, hajar aja udah. Ya. Itu Sami. Jangan ya, kita malah bohong kalau bisa. Kagak dia nggak begitu sih lo. Ya, dia kalau ketemu gue selalu ngomongin lo. Sebenarnya dia mau negor, takut lo nggak nyaut. Ya. Bohongin padahal kagak. Kalau ketemu gue kirim salam lebih dia tuh, gue tabuk mukanya. Tapi kita nyampe ini beda. Yang ada nyampe ini lebih lebihin. Yang ada nyampe ini lebih lebihin malah. Lu mau ditabok, bukan tabok, eh, mau dibacok lu. ini Kapan ngomongnya itu. Dia yang tambah itu. Ya. Jangan ya. Fa'inna ibadah zatil bain hiyal halidah. Karena sesungguhnya merusakkan, merusak hubungan antara orang yang itu zatil bain. Hiyal haligah itu merupakan satu pencukuran tapi nyukuran. Bukan nyukur rambut, tapi nyukur agama. Wasalah al-Turmudi summa gala wa yurwa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya al la al-buyut tahliku sam walakin tahliku bait bait nah. dan sahih mensahahkannya Imam Turmuzi kemudian beliau berkata diriwayatkan daripada Nabi yaitu haligah maknanya halika aku tidak mengatakan cukur rambut walakin ikutin, akan tapi cukur agama jadi orang kalau dia tukang apa namanya namimah adu domba merusak hubungan orang itu namanya agamanya dicukur ya seolah-olah dia menghancurkan agama sendiri amal ibadah, amal din maknanya syariat makanya boleh dijamain adyan ya Adian mana syariat. Allahumma inna nastahdiluka wa nastaudiuka adyanana. Ya. Yeah. Bukan agama-agama maksudnya. Ya Allah pelihara agama-agama Kristen, Hindu, Buddha, bukan itu yang dimaksud. Tapi pelihara syariat. Adian itu mana syariat. Jangan diterjemahin secara letterlek. Adian agama-agama salah itu doa ratif yang doa dianana dinana mestinya dinana dinana boleh adianana ah, juga nggak apa-apa ya yeah. kalau dibaca dinana agama kami Islam tapi kalau dibaca adianana yang dimaksud syariat bukan agama-agama yang lain najis ya dia ya, najis pelihara agama yang lain najis Islam jadi syariat Pinter ulama. Ya. Cuman kita aja yang kadang-kadang udah terlalu buru-buru nyalain. Kelewat ya. Kelas Habib Abdullah disalahin gitu. Walawa Ja'bun annahu asara Bani Israel gahtun fastasqa Musa alaih salatu wassalam marat. Fama ujibah Ya. فأوحى الله إليه أني لا أستجيب لك ولا لمن معك وفيكم نمام قد أصر على النميمة فقال من هو حتى نخرجه من بيننا فقال يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نماما فتابوا بأجمعهم فسكوا yeah. Pasu gue. Hah? Iya, pasu. Diturun hujan. Ya, eh, yeah, pasu gue. Ah, ah. Dan mewayatkan Kaab bahwasanya Bani Israel pernah tertimpa paciklik. Kering, nggak turun-turun hujan. Bertahun-tahun. sehingga Nabi Musa dua wassalam minta minta hujan. Bayang apa namanya? istisqa tiga hari berturut-turut hari pertama kedua ketiga nggak hujan ini nggak turun juga Nabi yang doa beserta kaumnya minta habis sholat istisqa minta Nabi mimpin kaumnya Bani Israel tiga hari berturut-turut bayang kagak turun-turun padahal doa Nabi saja Ya. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Inni la astajibu laka wala liman ma'ak. Saya tidak jawab doamu ya Musa. Begitu ya doa orang-orang yang bersama kamu, saya tidak jawab kata Allah. Wa fikum namam. Karena di antara kamu, di tengah-tengah kamu ada seorang yang namimah. Seorang. Ya. Satu bisa doa ditolak. Gimana dua, tiga, seratus, ribu. Kita negara kita yang yang namimah berapa? Hah? Habis namimah kumpul rame-rame doa. Pantas saja nggak kobul-kobul. Negara tetap aja. Balak datang sini berganti. Jangan salahin orang kalau begitu. Kadang-kadang nyalain orang. Dia nak nyalain nyalainnya besar. Nyalain lagi. Ya. Jangan jangan nyalain. Ya kalau ada yang nyalain pemerintah tuh maklumin deh lawan politik biasanya ya. Kita emang nggak usah ikut ikutan, bukan orang politik. Karena Kadang-kadang lawan politik gampang aja. Ini yang sana gara-gara presidennya si dia ini jadi balak mulu turun. <laughs> kita yang begitu. Iya. Ya ntar dia jadi presiden itu juga balak turun orang katain lagi gara-gara dia jadi presiden nih balak mulu itu namanya nyari kambing hitam padahal saling salah semuanya introspeksi aja si ulama nggak boleh ngomong gitu orang awam nggak boleh gitu orang politik gak. introspeksi masing-masing ini kita namimahnya udah banyak satu aja ditolak gimana rame-rame lagi Gibah berjamaah, doa berjamaah. Apa istilah doa apa Kemarin yang kemarin lagi ramai. ah? Hah? Istighosa. Istighosa apa? kubro. <laughs> Tapi ada gibah kubro. Gibah, gibah berjamaah. Gimana pak? Makanya orang-orang yang waro ulama-ulama yang nggak banyak ngomong. Bahkan di majelis begitu, di mendingan pulang. Pulang aja udah. Nggak ikut-ikutan. Ya. Dia Ditegor, dia mau tegur gak bisa. Tapi dia kabur aja itu. Emang yang bagus kan gitu. God asarra ala namimah yang terus melakukan namimah jadi satu orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel Namimah Wagala Nabi Musa nanya Man huwa ya Rob Siapa orang itu Hatta nukhrijuhu Nukhrijahu Sehingga kami bisa keluarin dia Gara-gara dia doa ditolak Dia pengen usir aja lah, Jangan ada di sini loh Jajaran lo bikin doa ditolak kan gitu Mau diusir Apa jawab Allah Fagala ya Musa anhakum anin namimah wa akuna namaman. Saya larang kamu namimah, masa saya mau jadi namimah? <laughs> Allah jawab sendiri. Aku larang kamu bernamimah, masa aku mau jadi namimah? Mau jadi orang yang adu domba? Ajak aneh istighfar rame-rame semuanya gitu. Allah ngajarin Nabi Musa. Allah sendiri nggak mau namimah, nggak mau ngadu, eh, nggak mau jadi provokator, Kata Allah, aku nggak buka orang tersebut. Udah aja umum. Suruh aja istighfar semuanya, tobat. Kalau mereka yang nggak namimah tobat, yang namimah ikut tobat juga, ya rame-rame, kan nggak ketahuan. Inilah disebut kebijakan, eh kebijaksanaan. Dari zaman Nabi ada kentut, Nabi nyium. Tapi Nabi kalau Nabi bilang, eh yang kentut, uduk lo malu dia. Ya, Nabi akalin yang makan daging otak semuanya udu eh, bukan daging otak batalin udu nyelamat yang kentut karena di antara orang yang makan daging otak perutnya panas gak tahan lebok kentut malin malum depan Nabi kan malu kalau kentut yang gitu. jadi nahan-nahan keluar juga perut mules baunya ngambrok ada gue ngubek bau ini gara-gara daging monte nih, perut panas Kalau Nabi tanya Siapa yang Angkat tangan Pasti ngaku, Nabi yang suruh Cuma celaka Jadi jadi malu dong Jadi malu, Nabi nggak mau maluin um sahabat ya, ya. Nah, lagi yang lain daripada ngancem Kurang ajar ketut depan Nabi Ntar yang ketut kita jitakin rame-rame Ya kalau jitakin rame-rame biar jualnya lagi apa Akhirnya Nabi bilang kita gitu, makan daging otak silahkan wudhu. Ya, orang yang makan daging otak yang nggak kentut wudhu, yang kentut nyaru nggak ternyilep. Ah, alhamdulillah Nabi tolong aneh gitu. Itu namanya bijaksana. Ya. Karena wudhu ila sabili rabbika bil hikmati. Ya. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi kalau membuka aib seseorang demi hukum boleh. Boleh, bukan riba. Kalau buka aib orang untuk untuk takdir supaya manusia tinggalin tuh perbuatan jangan nyontoh yang model begitu boleh. Bukannya riba. Kalau itu dilarang maka Allah tidak bongkar aibnya korun di dalam Quran. Allah nggak bongkar aibnya siapa? Sa'labah. Ya. Nah ini untuk pelajaran supaya orang tidak apa namanya ngikutin ya lambang-lambang orang yang bahil patah kuning bulu kasiran jangan ikutin gitu ya jadi buat hukum boleh apa kalau buat hukum kalau nggak boleh ter orang nggak ada yang tangkap dong nggak ada yang hukum ngadu nah, Rasulullah gimana ngadunya Rasulullah uh, saya dizolimin siapa ya, ya? nggak boleh bongkar aib ya gimana hukumnya kesalahan model apa, aibnya apa, demi hukum boleh. Ya. Kayak zina, boleh kita ngaduin kalau memang kita ngeliat. Bukan nyari-nyari, ngeliat. Jangan nah, boleh nyelidikin. tuh nggak nyelidikin? Muter nyari-nyari orang zina, jangan. Nabi aja orang ngadu dirinya zina, Nabi tolak. Enggak, karena berat hukumannya. Tapi kalau di tekadnya bulat, baru Nabi hukum. Jadi iya, wala tajassasu nggak boleh. Dilarang wala tajassasu, jangan nyelidik-nyelidikin. Nyelidikin aib orang, nyelidikin salah orang jangan. Ya. Bang Ronde itu urusannya tuh. Maling ya sampai ke maling. Eh, kalau dia nggak nyelidikin kagak enggak ada. Ya. Maling enak dong. Iya mesti muter. Ya, ronde supaya jangan sampai rumah kecolongan. Tapi kalau ngerondenya buat nyari orang zina nggak boleh maaf yang zina nih supaya gue bisa sebalik aibnya gue sih ntar kayak kucing aibnya itu kucing gara-gara nyebarin aib nyari aib anjing eh, aib aib anjing akhirnya kucing sampai sekarang kawinnya aibnya kok nongol kalau kawin anjing eh kucing kalau kawin gimana Hah? sekampung tahu eh wah, wah. kucing kawin beranak ngumpet kebalik dia gara-gara bongkar aib Bu Adil. Belum dengar kisahnya. Hmm. Malam minggu besok aja Nah, kalau kalau penasaran aja ngaji ya. Ah. Hah? Besok deh. Iya, bersambung. Ini belum kelar soalnya. Maka ada lupa ingetin, Ustaz anjing gitu. Insya Allah ada yang tabok semelintir. Masa Ustaz dikatakan anjing? Ustaz anjing. Oh, Ustaz dikatakan anjing. Enggak maksudnya kisah yang anjing kemarin. Fagala ya Musa anhakum anil namimah wa kuna namiman fatabu. Lalu taubat semuanya deh. Karena Allah nggak mau kasih tahu sehingga Nabi Musa ajak kaumnya taubat. Setelah taubat diajmain fasuku. Baru turun hujan. Jadi bahaya. Ya, lantaran namimah doa kita terhalang. Lantaran riba doa kita ditolak oleh Jadi kalau kita mau doa kita makanya ulama-ulama kiai orang saleh habib yang doanya udah udah nggak ada itu itu tuh makannya udah nggak ada yang haram udah nggak ngomongin kejelekan orang apalagi nangis mah banyak medium daripada bicara bukan berarti diam di bodoh tapi diam daripada hal-hal yang banyak banyakkan diri gitu ya. kalau kita pengen ngobrol sama dia nggak banyak ngomong ditanya seperlunya jawab ya. ada nggak belum ditanya udah ngomongin banyak kan hmm mudah-mudahan bisa kita amalin ya, yang ngajar ngamalin yang dengar juga Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magudu wa la wa nabiyuna min qabli la ilaha رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبهذا الموضوع إن شاء الله تعالى من الآمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواه ولتجعلنا ممن خالف أمرك وأمرك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى